Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala <clears throat> adalah diberikannya kita kesempatan untuk bertemu kembali diberikannya kita kesempatan untuk kembali <clears throat> menggali dan menuntut ilmu. Dan alhamdulillah pembelajaran bahasa Arab ini sudah sampai di Ad-Darsu as Ashar. Pelajaran ke-13. Dan kalau tadi disebutkan oleh pembawa acara bimbingan bahasa Arab untuk pemula, sebenarnya kelas sudah sampai di pertengahan ini sudah bukan pemula lagi hari ini sudah lebih daripada setengah buku. Tidak lama lagi akan selesai buku ini. Sehingga nanti judulnya mungkin bukan bimbingan bahasa dalam pemula, tapi bimbingan bahasa untuk lanjutan. Wallahu a'lam. Ini berkonsekuensi eh, peningkatan yang kita harapkan pada awal kita belajar yaitu tercapainya tujuan daripada pelajaran bahasa Arab kita e, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah. Walaupun belum pada tingkat yang kita harapkan, paling tidak sudah e, kurang lebih 100 lebih kosakata telah kita pelajari. Bahkan bisa jadi sudah 200 kosakata yang telah kita pelajari dan telah kita e, ketahui maknanya, diajarkan kepada kita oleh buku ini bagaimana cara menggunakan kosakata tersebut dan meletakkannya dalam kalimat sehingga Anda rasa ini sudah satu hal yang perlu diperhatikan kembali jika seandainya ikhwan dan akhwat merasakan setelah lewatnya 13 <clears throat> pelajaran terasa belum ada kemajuan ini satu hal yang kiranya perlu dievaluasi kembali. Bisa jadi karena kita kurang merojah atau bisa jadi karena pembelajaran kita yang kurang efektif atau berbagai hal yang menjadi penyebab terhambatnya pembelajaran bahasa Arab kita ini. Sehingga perlu ada peningkatan baik dari pihak e, pengajar di sini Ana khususnya untuk memperbaiki efektivitas pembelajaran kita dan juga mengevaluasi ikhwan dan akhwat yang mendengarkan dan belajar bahasa Arab ini untuk uh, mengevaluasi bagaimana cara belajarnya. Dan di antara hal yang sering kita ingatkan uh, di berbagai kesempatan dalam pelajaran ini adalah seringnya perlunya kita sering meroja. Dan mudah-mudahan ini uh, satu hal yang kiranya diperhatikan oleh para ikhwan dan akhwat para pendengar radio Raja yang berbahagia yang ikut bersama kami dalam bimbingan belajar bahasa Arab ini. Dan seperti yang Anda janjikan, setelah selesainya ad-darsu Ar-Rabi Ashar atau Al-Khamis Ashar? Setelah selesainya Ar-Rabi Ashar, kita akan ada ujian kembali. Jadi tinggal setelah selesainya pelajaran 14, berarti tinggal yang sekarang pelajaran 13, lalu yang akan datang pelajaran 14. Setelah itu kita akan sebelum masuk ke Ad-Dars al khamis Ashar, pelajaran ke-15 kita akan uh, eh, Allah melakukan uh, ujian. Maka kiranya perlu dipersiapkan dari sekarang, dicicil, uh, eh, muroja perhalaman per, per pelajaran yang telah kita lewati uh, bersama-sama pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Baiklah, Yohanan Akhwat juga ikhwan di studio. Kita masuk ke Ad-Darsus Thalitha Ashar. Pelajaran ke-13. <clears throat> Kalau dicetakan baru ada di halaman 68. Ada cetakan halaman, halaman berapa, sih? 69. Yang punya At-Taba'atul Jadidah, cetakan baru, buku Durusul Lugatil Arabiyah ini, ada di halaman Samaniyatun Wasittun. Ada di halaman safha. Samaniyatun wa situn 68. Adapun yang memiliki At-Tab'atul Qadimah, cetakan lama buku Durusul Lugatil arabia ini ada di halaman Tis'atun wa situn 69, beda satu halaman. Dipersiapkan alat tulis, dipersiapkan eh, hal-hal uh, yang diperlukan untuk dicatat. Baik, Istami'u jayidan. Istami'u jayidan. Ma mana istami'u jayidan, ikhwan? Nah. ad darsu salitha ashar. Pelajaran ke-13. Di sini ada tanda alif. Hmm, berarti jika seandainya ada tanda alif atau tanda hamzah di sini, berarti ad darsu salitha ashar ini terdiri dari beberapa uh, bagian. Ada alif, lalu ada ba. Dan bisa jadi ada jim. Ada jim? Ada jim. Ada jim. Dan setelah itu baru masuk ke ad-dars ar-rabi ashar. Jadi adar sesalih asar ini ada tiga bagian. Alif atau hamzah lalu ba dan jim. Nah, kita masuk alif. Seperti yang lihat di sini ya Juan, ada dialog yang e, disebutkan di pelajaran ini dan dialognya agak panjang. E, mohon konsentrasi dan sama-sama kita pahamkan atau kita pahami makna dialog ini. نعم استمعوا جيدا أنا أقرأ من هؤلاء الفتية الطوال يا علي من هؤلاء الفتية الطوال يا علي هم طلاب جدد هم طلاب جدد من أين هم من أين هم هم من أمريكا هم من أمريكا أهم زملاؤك أهم زملاؤك نعم هم زملائي هم في فصلي نعم هم زملائي هم في فصلي أهم مجتهدون أهم مجتهدون نعم هم مجتهدون نعم هم مجتهدون ما أسماؤهم ما أسماؤهم أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله ومن هؤلاء الرجال القصار ومن هؤلاء الرجال القصار هم حجاج هم حجاج من أين هم من أين هم بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان أين موسى وأصدقاؤه ماذا عندكم مصطفى diceritakan lama في الطبعة في الطبعة القديمة من مصطفى من نحن هنا في الطبعة الجديدة موسى طيب كلاهما لا بأس بها مصطفى موسى ما في مشكلة أين موسى وأصدقاؤه أو أين مصطفى وأصدقاؤه ذهبوا إلى المطعم ذهبوا إلى المطعم نعم طيب آه فهمتم يا هوان الحوار فهم طيب، ان شاء الله ما شاء الله بعضهم يفهمون بعضكم تفهمون وبعضكم la tafhamu la bas ma fi ya, masyia di sini tidak disebutkan nama yang yang e, berbicara sepertinya. Tapi kalau kita lihat di sini sepertinya hanya hanya dua orang yang yang berdialog di sini. Tapi kita baca sekali lagi. Kita uh, jelaskan kalimat-kalimat yang kiranya perlu dijelaskan. Man haula'il fityatut tiwalu ya aliyu Man haula'il fityatu tiwalu ya aliyu. Nah, sepertinya Anda lihat tidak ada kosakata yang baru di sini. Siapa yang menerjemahkan? Man yutarjim lana hada? Siapa yang menerjemahkan? Fadal ya akhi. Man haula'il fityatu tiwalu ya Ali? Siapakah pemuda yang tinggi-tinggi itu ya Ali? Naam. Siapakah haula'i, mana haula? Mereka. Mereka al-fityatu pemuda-pemuda at-tiwal. Hmm, at jamak min tawil. At-tawil. Jangkung. Yang tinggi-tinggi ya Ali. Siapa mereka pemuda-pemuda yang tinggi yang tinggi-tinggi wahai Ali? Al-fityah hada mufrad atau hada jamak ya kawan? Ini mufrad atau jamak? Jamak. Jamak min fata. Al-fata. Naam, al-fityah Nah, masih ingat kaidah an-na'tu wal man wal man'ut? Na'tun wa man'ut? Ya. Bagaimana kaidahnya? An-na'tu yatba'u al man'ut. Sifat pasti mengikuti benda yang disifati. disifati. Di sini mana sifat dan mana eh, al-mausuf? Mana na'tun wa mana man'ut? Al-fityah. al sifa atau an-na'tu at-tiwa. Nah, jayyid. Amma al manut atau al-mausuf man? Fitya. al-fityah Fitya. Fitya. al Fitya jama' wa asifa takunu jama' jama' Nah, karena sifatnya atau karena mausufnya, manutnya, benda yang disifatinya jama maka sifatnya juga harus jama al Fitya terlihat seperti jama E, hmm. sini terkesan isim muannas. Hmm. Nah. Tapi bukan, ini bukan isim muannas. Nah, paham tom? Karena al-fitya di sini jamak daripada kalimat al-fata, pemuda. Siapa e, mereka pemuda-pemuda yang tinggi-tinggi tersebut wahai Ali? Jawabannya hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun. Terjemiah ya akh, Farhin. Ya, murid-murid Nah, hum dia apa mereka di sini, kon? Ah, mereka tullabun jududun. Jududun. Siswa-siswa atau mahasiswa-mahasiswa? baru. Hmm, lagi-lagi di sini ada an naatu wal man'ut. Aina an-na'at ya, ikhwan? Jududun al-man'ut al-man'ut tullabun. Sifatnya judud isim yang disifati tullabun. Lagi-lagi sifatnya harus mengikuti al-mausuf. Min ainahum min ainahum hadha sahal. Dari mana mereka? Hum min Amerika. Hmm, ternyata mereka dari mana, Ikhwan? Amerika. Dari Amerika. Tinggi-tinggi. <clears throat> Ahum zumalauka? Ahum zumalauka? Terjemahnya, man man terjemahan ada? Fadhil ya, Syekh. Ahum zumalauka? Apakah mereka teman-teman kamu? Jamin. Ahum zumalauka? zumala hada jama'. Ini jama'. Mufradnya atau tunggalnya? Zamilun. Zamilun. Ah, santai ya. Zamilun, teman. Zumala'u hadza jama'. Zumala'uka, al-kafuna bima'na anta. Anta. Nah, zumala'uka teman-temanmu. Jamil. Naam hum zumala'i hum fi fasli. Hmm, man yutarjim lana hadha? Siapa yang terjemahkan? Naam, mereka temanku. Nah, mereka teman-temanku hum fi fasli. Ya. Nah, mereka di kelasku. Maksudnya mereka di sini satu satu kelas. Satu kelas. Nah. Nam hum zumarai ya. Mereka itu teman-temanku. Hum fi fasli. Mereka di kelasku. Maksudnya uh, teman sekelas. Nah. Ahum mujtahidun. Ahum mujtahidun. Apakah mereka mujtahidun? Mana mujtahidun ya, kawan? nah bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, mujtahidun itu bersungguh-sungguh. Naam hum mujtahidun, Masya Allah. Tulabun min Amerika, hum mujtahidun. Ma asma'uhum, hmm, ma asma'uhum. Lagi-lagi kita kata mujama' di sini. Ada al-fityah, ada tulab, lalu ada sifat-sifatnya, lalu ada zumala, lalu ada mujtahidun, lalu di sini ma asma'uhum, asma'u jama' min ismun ismun. Hmm. Ma asma'uhum apa nama-nama mereka? Kenapa kita tidak menggunakan man di sini, kan? Man asma'uhum. Asma benda mati. So. Ah, karena kembali ke asma dan asma itu isim. Maka tidak mungkin kita gunakan man. Ma. Ma asma'uhum. Jawabannya asma'uhum nama-nama mereka Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Masya Allah. Yasir, lalu ada Zakaria, lalu Musa, lalu Abdullah. Namanya sama dengan silakan nama Ikhwan. Nah, nah, baik. Wa man haula'ir rijalul kisaru. Hmm, kalau tadi yang tinggi-tinggi sekarang bagaimana Ikhwan di sini? Wa man haula'ir rijalul kisaru? Dan siapa mereka eh, pemuda-pemuda yang al qisar Al-Qisar Jama' daripada qasir yang pendek-pendek. Hum hujajun Hmm, ternyata mereka hujajun hujaj jama' min hajjun. Haj hajjun. hujaj jama' Mereka ternyata orang-orang yang haji. Min ainahum? Min ainahum? Dari mana mereka? Jawabannya ba'dhum minas sin. Hmm. Ba'dhum mana ba'dhum? Sebagian ya. Sebagian mereka minas dari dari, dari Cina, wa ba'dhum minal Yaban dan sebagian mereka dari Jepang, nah, Asia pendek-pendek. Nah, tapi sekarang ini masya Allah antum lihat Asia juga tidak tidak tidak tidak kalah tinggi juga dari orang Eropa sekarang ini. <clears throat> Aina Musa wa asdiqa'uhu? Hmm, tiba-tiba beralih ke pertanyaan aina Musa, aina Mustafa wa asdiqauhu? Di mana Musa atau eh, di mana Mustafa wa asdiqauhu dan asdiqa'u jama' min? Sadiqun. Sadiqun. Sama dengan zamil. Zamil sadiq maknanya sawa. Wa asdiqauhu dan teman-temannya. Zahabu ilal mat'am. Zahabu, antum lihat bagaimana kata kerjanya di sini? Zahabu. Mereka pergi ilal mat'am ke ke rumah makan. Nah. Al mat'am itu rumah, rumah makan. Hadhihi mufradah jadidah wala mufradah qadimah? Jadidah. Baik. Ya? Al mat'am, ma ma'na al mat'am arifan ya ikhwan? Rumah makan. Baik. Warteg. Ha? Warteg. Qad yakun restoran. Nah. Alamat am nih um, umum di sini bisa bisa warteg sederhana, bisa restoran wallahu alam. Masakan Padang. Masakan Padang itu eh, matam. Nah. Hah? Matam Sunda ya eh, Matam Tegal, matam Sunda, matam Padang kesir. Baik. Ah, wadih kan jelas insyaallah. Wadih. Wadih insyaallah. Baik. Kita baca sama-sama ya, kawan. Istami'u semakariru kariru. Dengarkan kemudian. Ikuti sama-sama. Ikhwan dan akhwat di di rumah juga uh, dapat mengikuti. Nah. Hayya. ad darsu salisa asyar. ad darsu salisa asyar. Man haula'il fityatu Man haula'il fityatu At-tiwalu ya Ali ya Ali. ya Ali Ya Aliyu Ya Aliyu Nah, sambung من هؤلاء الفتية الطوال يا علي من هؤلاء الفتية الطوال يا علي هم طلاب جدد هم طلاب جدد هم طلاب جدد هم طلاب جدد من أين هم من أين هم من أين هم من أين هم هم من أمريكا هم من أمريكا هم من أمريكا هم من أمريكا أهم زملاؤك أهم زملاؤك أهم زملاؤك أهم زملاؤك نعم هم زملائي نعم هم زملائي هم في فصلي هم في فصلي أنا آه، سambung نعم هم زملائي هم في فصلي نعم هم زملائي هم في فصلي أهم مجتهدون أهم مجتهدون أهم مجتهدون أهم مجتهدون نعم هم مجتهدون نعم هم مجتهدون ما أسماؤهم ما أسماؤهم أسماؤهم ياسر أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله وزكريا وموسى وعبد الله نعم ومن هؤلاء الرجال الكصار ومن هؤلاء الرجال الكصار ومن هؤلاء الرجال الكصار ومن هؤلاء الرجال الكصار هم حجاج هم حجاج هم عفوا هم حجاج هم حجاج من أين هم من أين هم من أين هم من أين هم بعضهم من الصين بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان وبعضهم من اليابان أنا سامبون بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان أين موسى وأصدقاؤه أين موسى وأصدقاؤه أين مصطفى وأصدقاؤه أين المصطفى وأصدقاؤه ذهبوا إلى المطعم ذهبوا إلى المطعم ذهبوا إلى المطعم ذهبوا إلى المطعم Nah, karena buku yang anak pegang cetakan baru, yang cetakan lama antum kasih nama Musa di atasnya. Kita akan gunakan Musa saja. Nah, man yaqra ya ikhwan? Man yaqra'na hadzal hiwar? Hmm, siapa yang baca? Fadal ya akhir kiri. Fadal. Siapa? terserah. Fadal. Fadal ya. Man haula ilfit fityatu tiwalu ya aliyu. Naam. Hum tullabun jududu. Antum terjemahkan, akhir. Siapakah pemuda-pemuda yang tinggi ini, wahai Ali? Naam. Hum tullabun judud. Mereka adalah para murid baru. Nah, murid-murid baru. Nah. Min aina hum? Hum min Amerika. Dari mana mereka? Mereka dari Amerika. Nah, jemit. Ahum zumala'uka? Naam, hum zumala'i hum fi fasli. Apakah mereka teman-temanmu? Naam hum zumala'i hum fi fasli. Ya, mereka teman-temanku. Mereka di kelasku. Ahsanta. Nah, istamir. Ahum mujtahiduna? Naam, hum mujtahiduna. Apakah mereka orang murid-murid yang bersungguh-sungguh? Nah, Naam, hum mujtahiduna. Ya, mereka murid yang bersungguh-sungguh. طيب كفى شكرا يا اخي جزاه الله خير آه من من يقرا الاخر تفضل يا اخي ما أسماؤهم نعم asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Nah. Eh, terjemah awalnya ya akhir kirim. Siapakah nama-nama mereka? Nah. Nah, basmah Nah. Nama-nama mereka Yasir wa Zakaria, Musa dan Abdullah. Jamil. Nah. Istamir. Wa man haula'ir rijalul kisaru hum hujjajun dan siapakah para lelaki yang kecil-kecil itu nah, yang pendek-pendek pendek nah mereka adalah para jamaah haji nah min ainahum ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani dari mana mereka Mereka sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. nah Aina Musa wa asdiqauhu zahabu ilal mat'ami. Kemana Musa dan teman-temannya? Mereka pergi ke tempat makan. نعم جميل أحسنت يا أخي نعم طيب الآن نفتح المجال للمستمع Tapi bagi para pendengar kita buka layan telepon bagi Anda yang ingin terakses langsung di 8236543 dan membaca pelajaran yang ke-13 ya kami lagi kembali di pelajaran yang ke-13 nas yang alif ya. Anda bisa menghubungi di 8236543. Tapi bisa kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Ah, Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Amar di Tambun. Baik, silakan. Sir. Umu siapa tadi? Umu, Amar. Ya Umu Amar, silakan Umu Amar dibaca dialognya. Iya. Ad-Darsus Salisa Asyar. Nah. Umu Amar sebelumnya ikut dari awal Umu Amar? Eh, dari awal pelajaran dari Ad-Darsul Awal? Enggak, saya dari pelajaran ke-10. Baik, alhamdulillah. Ras. Silakan. Iya. Man haula il fityatut tiwalu ya aliyu? Nah. Hum Hum tulabun jududun. Nah, diterjemahkan Umu. Siapa mereka pemuda-pemuda yang tinggi-tinggi itu ya Ali? Jamil. Mereka para pelajar baru. Nah, Jamil. Min ainahum? Hum min Amerika. Dari mana mereka? Mereka dari Amerika. Nah, Santi. Ahum zumala ukah? Naam, hum zumalai, hum fi fasli. Nah. Apakah mereka teman-temanmu? Ya, mereka teman-temanku. Nah. Mereka di kelasku. Jamil. Ahum mujtahiduna? Naam, hum mujt muj hu, Naam, hum mujtahiduna. Apakah mereka pelajar yang sungguh-sungguh? Nah. Ya, mereka belajar yang sungguh-sungguh. Baik, syukran Ummu Amar, jazakallah khair. Cukup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi para pendengar yang bagi para pendengar yang lain di belakang Ummu Amar, Anda bisa menghubungi di line telepon 8236543. Saya sudah ada penelpon yang kedua, Ustaz. Silakan angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Ibu di mana? di Kerawang itu ya. Saya. ya. Silakan. Nah, silakan Ummu Abdullah diteruskan. Ma asmu ma as ma asma'uhum. Naam. Asma'uhum yasirun wa zakaria. Sebentar Ummu, yasirun sekali lagi. Yasirun wa zakaria wa Musa wa Abdullah. Nah, ikuti Ummu nama-namanya sebutkan Yasirun. Yasirun. Wa Zakaria. Wa Zakaria. Ka Kanya pendek. Wa Zakaria. Wa Zakaria. Nah, wa Musa. Wa Musa. Wa Abdullahi. Wa Abdullahi. Nah, teruskan Ummu. Wa man haula'i rijalu tisarun. Nah, dibaca alif lamnya umum sekali lagi. Wa man. Wa man haula'i rijalu. Ah, haula'ir. Haula'ir masuk ke ra. Nah, rijalul kisaru. Rijalul kisaru. Nah. Hum hujajatun. Nah, sekali lagi, umu Hum hujajun. Nah. Min aina. Uh, eh, uh, eh, umur terjemahkan dulu umur. Dari waman haula dari situ, tidak apa-apa. Siapakah laki-laki yang pendek-pendek itu nah. mereka adalah para jamaah haji. Jamin Dari manakah mereka? Ah, dibaca memutuskan min ainahum. Min ainahum dari manakah mereka? Nah. Ba'duhum min ba'duhum asin wa ba'duhum minal yabani. Nah, diterjemahkan? Sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Jamil, ahsant. Aina musawa asdiqahu Sekali lagi umum Aina Musa Aina Musa wa asdiqahu Wa asdiqahu Aina Musa wa asdiqahu Naam Zahaba ilal mat'ami terjemahkan dulu umum Kemanakah Musa dan teman-temannya nah. Mereka pergi ke rumah makan Nah, Zahabu sekali lagi dibaca lagi umum Zahabu Zahabu ila mat'am. Naam, mereka pergi ke Mereka pergi ke rumah makan. Naam, jamil. Syukran umu, jazakillah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagi para pendengar yang lain, kita akan memberikan kesempatan dua penelpon kembali di 8236543 Anda bisa menghubungi kembali pelajaran yang ke-13 dan nas yang pertama atau yang alif. Kita angkat kembali saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Haris, Harapan Jaya. Eh, Haris. Haris di Harapan Jaya. Nah, fadalah Haris, dibaca dari awal dialognya. Diterjemahkan per baris. Ad-darsu Nah, sekali lagi ad-darsu salisa. Ad-darsu nah. Afwan Pak Haris dikecilkan sedikit ya. Ada dia monitornya tadi matikan saja, Pak? Ada feedback balik ya. Jazakallah khair man il fityatu tiwalu ya aliyu nah terjem siapakah mereka pemuda-pemuda yang tinggi-tinggi wahai ali jamil hum tulabun jududun Sek eh, sekali lagi Pak Haris menurut ukhra hum tulabun jududun jududun hum tulabun jududun tulabun jududun hum tulabun jududun uh, pendek dalnya jududun Hum tulabun jududun. Naam. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa baru. Jamil. Min aina hum? Dari mana mereka? Naam. Hum min Amerika. Naam. Mereka dari Amerika. Jamil. Hum zumala'uka? Uh, sekali lagi Pak Harif, Maratan Ukhra. Ahum zumala Ahum zumala'uka? Naam. Apakah mereka uh, kawan-kawanmu? Naam. Naam, hum zumalai, hum fi fatli. Ahsant. Uh, benar, uh, mereka kawanku, mereka di kelasku. Jamil. Ahum mustajiduna? Apakah mereka murid yang bersungguh-sungguh? Naam. Naam, naam hum mustajidun. Nah, sekali lagi Pak Harif. Naam. Mustajiduna. Naam, Jamil benar mereka murid yang bersungguh-sungguh. Baik, syukran uh, Haris jazakallahu khair. Hayakumullah. Baik. Jazakallahu khair kepada Pak Haris di Harapan Jaya. Bagi para pendengar yang lain Anda bisa menghubungi kembali di 8236543. Kita akan terima satu penelpon ya kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Ibu di mana? Dengan Yuni di Cikarang. Nah, Cikarang. Ya, silakan, Fadal, diteruskan dari Ma Asma'uhum asma'uhum asma'uhum diterjemahkan ya. dulu umu ma asma'uhum siapa nama-nama mereka nah asma'uhum yasirun wa zakaria wa musa wa abdullahi nama-nama mereka Yasir dan Zakaria dan Musa dan Abdullah. Naam, jamil. Wa man haula irrijalul kisaru dan siapa eh, laki-laki uh, nah. mereka laki-laki yang pendek itu nah. hum hujajun mereka para haji nah jamin min ainahum dari mana mereka nah ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani nah sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Naam, jamin. <clears throat> Aina Musa wa asdiqa'uhu? Di mana Musa dan teman-temannya? Naam. Zahabu ilal mat'ami. Mereka pergi ke rumah makan. Baik, syukran jazakillahu khairan. Ahsan. Wa Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagi para pendengar ya, jangan kemana-mana. Kita akan lihat sejenak dan kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap di frekuensi 756 dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk lanjutan. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات والذاكرين الله كثيرا الذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما قال ابن عباس رضي الله عنه الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس وقال كعب بن مالك رضي الله عنه من أكثر ذكر الله برئ من النفاق إخوة الإسلام الله سبحانه وتعالى برفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu ya kita harus belajar Gak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu gak mungkin innal insana lam yulad aliman sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu ini perkataan seorang sahabat semua manusia lahir dalam keadaan jahil dalam keadaan bodoh dalam keadaan tidak tahu apa-apa kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar. Ilmu yang dimaksud kalau Allah, kalau Rasul, wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al-manhaj, cara atau sikap beragama yang benar yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu. Generasi terbaik dari umat ini yang masuk dalam firman Allah bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan keluarkan untuk manusia para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an generasi terbaik dari umat ini dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i marhaban li talibil ilm Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i Allah akan mudahkan jalannya ke surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pendengar Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kembali frekuensi 75 AM masih dalam pembelajaran bahasa Arab untuk lanjutan dari kitab Darussul Lughah al Arabiyah di ghairi naqiqin biha. Kita telah masuk ke pelajaran yang ke-13 bagi Anda mungkin yang baru bergabung bersama kami siaran langsung bukan rekaman ya. Jadi Anda bisa ikuti nanti interaktif kita di 8236543. Taib saya tafadhol untuk memulai kembali. Nah. <clears throat> طيب قرأنا الحوار الآن ما بقي إلا أن نقرأ التمرين التمارين هنا كثير Kita sudah baca dialognya, sekarang kita masuk ke latihan-latihan. Nah, kita mulai dari tamrin al-awwal. At-tamrin al-awwal. Latihan yang pertama. Antum lihat halaman 69, tis'atun wa sittun. Adapun cetakan lama halaman Sab'un. sab'un, <clears throat> 70. hawil al-mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyah ila jam'in hawil al-mubtada'a mana hawil hawala yuhawilu sering kita dengar ini perintah ini rubah rubahlah al-mubtada' um, al-mubtada'a al-mubtada' itu isim yang terletak di depan satu kalimat isim yang terletak di, di depan, depan kalimat dan kalau antum lihat di contoh, nanti kita akan baca contohnya. Hada, hada itu posisinya di situ sebagai mubtada. Ismun isyara yang diletakkan di depan maka dia posisinya sebagai mubtada. Hawil al-mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyah. Rubalah mubtada' di setiap kalimat-kalimat berikut ila jama'in hmm, dirubah menjadi jamak jamak. <clears throat> misal, antum lihat misalun, contohnya. Hadza talibun. Hadza talibun. Di sini telah diberikan alhamdulillah telah diberikan kalimat jamaknya, alhamdulillah. Sehingga perubahannya tinggal di kalimat hadza. Lihat bagaimana perubahannya. Haulai tullabun. Haulai Tulabun. Jamak dari para talib adalah tulab. Wadih al mithal ya ikhwan, jelas contohnya? mufhum Dipahami insyaallah? Insyaallah. Baik. Nah, izan nabda kita mulai dari anta ya akhi. Baik. Iya. Bitartib yani, nuridu tertib. Baik. Iya. Wahidun. Naam. Hada tajirun. Naam. هؤلاء تجار جميل هؤلاء تجار نعم جمع dari para tajir ما هو يا اخوان تجار تجار نعم ترجم نعم تجار خلاص ما في شيء طيب. مفهوم ان شاء الله طيب. اثنان يا اخي ثاني نعم هذا حاج نعم هؤلاء حجاج جميل هؤلاء حجاج نعم تفضل يا أخي الكريم استمر ثلاثة هذا رجل نعم هؤلاء رجال جميل هؤلاء رجال نعم أربعة أربعة هذا كبير هؤلاء كبار ممتاز نعم كبير جمعه كبار كبار نعم جميل خمسة أنت يا حكمت خمسة الخمسة الخمسة نعم جابس هذا صغير نعم هؤلاء هؤلاء صغار نعم هؤلاء صغار ستة يا فريد تفضل ستة هذا قصير نعم هؤلاء قصار ما شاء الله سهل جدا سبعة تفضل يا أخي Ajaz. ها نعطي الفرصة لل... طيب لا بس نعطي فرصة للمستمع Saya untuk nomor selanjutnya bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung menjawab Soal yang keenam, silahkan Anda bisa menghubungi di 8236543. Ayah, Fon, ya. Nomor yang tujuh, ya, deh Nah. Ya, 8236543. Ya, Assalamualaikum. Dengan siapa Bapak di mana? Dari di Tambun. Agak keras suaranya, Pak ya. Yang nomor berapa ini? Nah, nomor tujuh, Pak Pak Budi tadi ya? Iya, Pak. Saya Pak Budi, nomor tujuh Pak. nomor tujuh. Nah. <clears throat> siapa? Tetapi nanti eh, terjemahnya kurang paham tolong dikasih tahu. Baik, ya, baik, baik insyaallah anak kasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza tawilun. Naam. Aulai tiwalun. Naam. Di mana yang belum paham Pak Budi? Belum, belum, belum paham. Belum paham semuanya? Uh, eh, insya Allah ada sedikit-sedikit. Oh, baik. takut salah. Baik, labas, labas. Kita akan beritahu nanti kelas. Tidak akan kita diapkan insya Allah. Diterjemahkan dulu Pak Budi diusahakan. Hadza artinya ini. Ini, nah, tawilun. Tawilun tinggi. Ya, yang tinggi. Ini ini yang tinggi. tinggi. Ya. Lalu diganti haula itiwalun. Mereka itu eh, mereka itu mereka itu tinggi-tinggi. Mereka itu tinggi-tinggi. Nah, hakada. Nah, paham tak Pak Abri? Paham Pak? Insyaallah Pak. Baik. Hmm, silakan Pak, teruskan. Sama ya. Sama ya, Hada waladun. Nah. Haulai haula'i aulad. Nah, diterjemahkan? Ini anak kecil. Nah, Jamil. Mereka itu anak kecil. Anak-anak kecil. Jamil. Nah. tisa. Tisa. Hada hada abnun. Uh, hada ibnun. Hada ibnun. Nah, disambung Pak Budi hada bunun. Hada bunun. Nah haulai abnaun haulai haulai haulai abnaun. la betul, betul ya haulai abnaun nah haulai abnaun nah afwan nah diterjemahkan Pak Budi ini anak-anak nah waladun dengan ibnun sama makna maknanya sama sama nah iya ini anak-anak nah dan haula haulai abnaun mereka itu anak-anak. Nah, sahih. Asyara. Asyara. <clears throat> Hada amun. Nah. Haulai amamun. Nah, haulai amamun. Nah. Belum bisa Ustaz ya. Nah, amun itu paman Pak, paman dari pihak bapak. Paman dari pihak bapak. Jadi ini kak kakaknya atau adiknya bapak kita. Nah, ini amun khusus untuk paman dari bapak. Ya. ya. Nah. Teruskan Pak, ahada asyar. Namun mereka itu berarti paman-paman. Paman-paman. Nah, sahih. Ya. Teruskan Pak, masa satu lagi. Satu lagi. Hada syaikh. Nah, ahada asyar. Dibaca nomornya Pak Budi. Oh, asyar. Ahada asyar. Ahada asyar. Nah. Hada syekhun. Nah. Haulai syuyukhun. Nah. Hmm, Ini guru. Nah, lesyayekhun itu orang orang tua pak. Makna asal bahasanya itu orang? Orang tua. Orang tua. Nah. Ini orang tua. Mereka itu orang-orang tua. Nah, jamin, Syukron Pak Budi, jazakallah khair. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Pak Budi ya. Dan diartikan Ibnu ini seorang anak ya, Pak? Iya, seorang oh, anak. Nah. Ini anak-anak. Ini anak-anak. nah, <laughs> nah, Baik, bagi para pendengar yang lain silahkan kita berikan kesempatan kembali di 8236543. Anda bisa menjawab pertanyaan pelajaran yang ke-13 tamrin yang pertama. Baik, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Wafa di Tunas kalendar. Iya, baik. Tafadhali Umu Wafa. Ya. Isna Ashar. Isna Ashar. Isna Ashar. Nah. Haza Dhaifun haulai duyufun. Nah, ya diterjemahkan Umu. Ini tamu. Nah, uh, uh, ini ini tamu. Ya, betul, sahih. Haulai mereka tamu-tamu. Nah, seperti wafanya oh, oh, yang ikut seperti Umu ya? Pengen ikut bicara ini. Iya. Anu, teruskan. Haza zamilun. Nah. Kami. Haulai zumalaun. Zumalau. Eh, zumalau. Nah. Ini zamil, eh, ini teman. Nah. Mereka teman-teman. Mereka itu teman-teman. Mereka itu teman-teman. Jamil. Nah. Haza fakirun. Nah. Haulai fukorau. Nah. Ini miskin. Nah. Ini orang, orang, orang miskin. Ya? Ini orang miskin. Nah. Mereka adalah orang-orang miskin. Nah, jamil. Satu lagi umum, akam satu asar. Haza goniyun. Nah. Haulai aghniya'u. Nah. Ini orang kaya. Nah. Mereka orang kaya. Mereka itu orang-orang? Mereka itu orang-orang kaya. Jamil. Syukran umu. Jazakillah khair. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muwafad di kalender. Tapi bagi para pendengar yang lain silakan di belakang muwafad dan bisa menghubungi di 8236543. Dan kita berikan kesempatan kembali untuk menjawab pertanyaan tamrin yang, yang pertama dari pelajaran yang ke-13. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Eh, Bapak Erwin di Rawamangun. Ya, silakan Pak Erwin. Isit Tata Ashar. Hada Sadiqun. Nah, dibaca dulu nomornya. Oh. Sittata Ashar. Sita eh, Sita Ashar. Sittata Ashar. Sittata Ashar. Naam. Hada Sadiqun. Nah, naam, naam haulai asdiqau. Nah. Uh, ini teman. Nah. Ini teman-teman. Nah, uh, mereka itu uh, mereka itu teman-teman. Nah, dia sama maknanya dengan kalimat kalimat apa Pak Erwin? kun sama maknanya dengan kalimat ada sebelumnya yang sama, sebelum nomor ini. Uh, zamilun. Zamilun. Nah, zamilun dengan sadiqun sama. Nah. Okay. Teruskan Pak Erwin, sab'ata Asar. Sab'ata Asar. Nah. Hada tabibun nah, Haulai at- atib Atibba'u nah, jamil Eh, Ini dokter Nah, Eh, Ini dokter-dokter nah Ba- ma- Mereka itu Eh, Mereka itu dokter-dokter Nah, haulai itu mereka itu Pak Pak Oh, Erwin. oh iya, mereka itu apa? Nah, لا بأس ما في مشكلة طيب ثمانية عشر Eh, Hada Hada fati fatian. Fatan, Hada fatan. Oh, hada fatan. Nah. Haulai haulai fityatun. Nah. Uh, fatan. Ini ini seorang pemuda. Oh, ini seorang pemuda. Nah. Mereka itu seorang pemuda. Mereka itu eh, seorang pemuda-pemuda. Nah. nah, labas, labas. Paham maknanya insyaallah, Pak. Di saat asar, nah. Hadza ahun. Naam. Haula haula'i ikhwatun. Ikhwatun pendek Pak Erwin. Haula'i ikhwatun. Naam. Ini saudara. Naam. Mereka itu saudara-saudara. Naam. Saudara laki-laki apa saudara perempuan di sini Pak Erwin? Laki-laki. Naam, jemil. Syukran Pak Erwin, jazakallah khair. Hayakum. Hayakum. Iya, jazakallah khair kepada Pak Erwin di Rawamangun ya, Taib. Silakan bagi para pendengar yang lain masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab Anda bisa menghubungi di 8236543 pelajaran yang ke-13 latihan yang pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan siapa umur di mana Umu Aksan makasih Iya silakan nah, silakan Umu Aksan Isrun nomor 20 Tafadhali ah, Isrun. Nah Hada jadidun Nah Haulai jududun Nah oh. Ini ini baru. Nah, ini orang, ini orang baru. Ini orang nah, baru. Bisa juga benda, bisa orang. Itu orang baru-baru. Nah, nah orang-orang baru. Nah, <laughs> nah, nah, nah ya, tadi ya, silakan, nggak apa, semakin silakan, nggak apa. Wah, wah, Wahidun wa isrun. Wahidun wa isrun. Nah. Hada mudarrisun haulai mudarrisuna. Nah, mudarrisuna jamak daripada mudarrisun. Ini uh, guru. Nah. Mereka itu guru-guru. Nah, mereka itu para guru. Sahih. Para guru. Nah. Hada muhandisun. Dibaca nomornya Umu. Isnan wa isrun. Isnan wa isrun. Sahih. Hada muhandisun haulai muhandisuna. Naam. Ini seorang insinyur. Nah, Mereka itu orang orang insinyur. Nah, mereka itu para insinyur. Para insinyur. Nah, jemil. Eh, salah satu wa isrun. Salah satu wa isrun. Hada falakun nah. Haulai falakun nah. Ini orang petani nah, Mereka itu para petani Sahih Nah Hada mujtahidun Arba'atun wa isrun Arba'atun wa isrun Nah Hada mujtahidun nah. Haulai mujtahiduna nah. Ini eh, seorang yang sungguh-sungguh mereka itu orang uh, eh, orang yang orang-orang yang sungguh-sungguh. Nah, sahih. Nah. Uh, khamsatun khamsatun wa isrun. Wa isrun. Nah, jamin Haja muslimun. Nah. Haulai muslimuna. Nah, diterjemahkan umum. Ini seorang muslim. Sahih. Mereka itu Para orang, orang muslim. Nah, orang-orang muslim. Syukran umu jazakillah khair. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair pada Umu Ahsan dan terakhir dari latihan yang pertama ini. Nah, saya saya kasih. Nah, kita masuk ke at-tamrin as-sani, latihan kedua, at-tamrin as-sani. Hawil, hmm, lagi-lagi hawil ya, ikhwan. Nama mana hawil? Rubahlah. Rubahlah. Nah, atau gantilah. Al-mufradat. Hmm, mana al-mufradat? Ah, kosa kata. Kata-kata allati tahta khat yang di bawahnya garis ila jumu'in menjadi Jama' kata benda yang Jama' jumu' Jama' daripada jamak nah jama'un jamaknya jumu' kama huwa muwaddihun fil misali kama huwa seperti huwa muwaddihun fil misal seperti dia dijelaskan pada contoh nah misalun man hadzal rajulu man hadzal rajulu huwa hajjun huwa hajun. Hmm. Mana kalimat yang di bawahnya ada garis ya, kawan? Ar ar-rajulu. Nah. Lihat bagaimana perubahannya. Man haula'ir rijalu? Man haula'ir rijalu? Jawabannya hum Hujajun, Hum Hujajun. al mithal insyaallah mafhum ya, kawan? Contohnya dapat dipahami? Jelas? Jelas. Jadi kuasa eh, kosakata eh, atau isim mufrad ini diganti menjadi isim jamak. jamak. Sama seperti contoh di atas hanya saja ini ini kalimat agak panjang. Sama seperti soal tamrin al-awwal tapi di sini agak agak panjang. Nah. Taiban yang rakam wahid. Baik, تفضل يا أخي من أين هذا هو من الهند نعم من أين هؤلاء الطلاب جميل هم من الهند هم من الهند أحسنت يا أخي جزاك الله خير اثنان تفضل يا أخي استمر diteruskan ya yang أين aina نعم اثنان نعم نعم أين تجار كبير كبير soalnya dulu ya, antum hmm, masih tahunya salah tadi ya, itu jawaban antum masih tahu. <laughs> baca soalnya dulu nah ikra soal awal baca soalnya dulu ya. aina tajirul kabiru aina tajirul kabiru nah wa isuki ha wa eh huwa fissuki. suqi huwa nah antum paham apa yang antum baca ya? Baik, jawabannya? Nah, kita serahkan ke sebelahnya ya, kawan. Nah, lagi. Aina tajirul kabiru huwa fisuki. Nah. Aina tujarul kibaru Sahih. hum fisuki. Hum fisuki. Aina tujarul kibaru hum fisuki. Nah, karena uh, eh, tujarnya uh, eh, jadi jamak maka sifatnya harus jamak. Ahsan ya. Salah. Kemudian ya, hikmat. أين المدرس الجديد Nah, هو عند المدير أين أين المدرسون الجدود nah. Aina al-mudarrisunal jududu? Jawabannya هم عند المدير sahih. Hum indal mudiri. Nah, dikeraskan ah jawabannya. Nah. Teruskan Farin arba'ah. أربعة aina talibul jadidu ahuwa fil fasli nah aina tullabul jud sahih sahih aina tullabul tullabul jududu ahum fil fil fil fasli nah ahum fil fasli sahih nah khamsah fadal ya Tapi bagi para pendengar yang ingin menjawab pertanyaan silahkan di 8236543 Assalamualaikum Tayyib terputus. Pelajaran yang ke-13, latihan yang kedua Anda bisa melanjutkan jawaban pertanyaan yang nomor 5. Iya, silakan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa kamu di mana? Di Umum Fajar. Di mana? Di Bogor. Di Bogor. Agak keras suaranya ya, Bu ya. Tayyib, iya. silakan. Silakan Umum Fajar dikeraskan suaranya. Umum Fajar nomor 5. Nah. Nah. Nah. Terputus ya. Kami mohon maaf bagi Mu Fajar mungkin sinyalnya ada sedikit terganggu sehingga terputus. Silakan Anda bisa mencoba kembali ya di 8236543. Anda bisa menghubungi kembali Mu Fajar di 8236543. Kita ingat penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Ana Rio. Ah, dengan Rio di mana? Unwanul Hidayah, Masjid Unwanul Hidayah. Di daerah mana itu? Rawamangun. Oh, Rawamangun ya. Iya. Baik, silakan. Ahrio, tepat Ahrio. Rio? Iya. Nomor khamsah tadi. Ahadat talibu ghaniyun. Nah, ahadat talibu. Sekali lagi. Ahadat talibu ghaniyun. Nah. La huwa faqirun. Nah ahadat tulabu buniyun. Hmm. Hmm. Sekali lagi, sekali lagi Haryo. Ada masih masih ada yang kurang. Kalimat hadza karena tulabnya sudah jadi jamak, maka bagaimana perubahan hadza ini? Hmm. Masih ingat yang hada mudarrisun jadi berubah haulai mudarrisuna. Di sini pun begitu Ahyo. Hada di sini sudah berubah. Ahaulai Tulabun agniau Haulai A ahaulai ta tulabu agniun agniau Aghniya'u La huwa fakirun La hum La hum fakirun fukara'u Ah La hum fukara'un ah, fukara'u Tidak fukara'un fukara'u La hum fukara'u ah, Nah sekali lagi ya Haryo Nomor lima ini sekali lagi. Haula ut ada ada alif ada alif a aha ula aha ula ut aha ula ut aha ula i aha ula naam aha ula it tulabu u. agniyau u. la hum fuqara'u naam sahih sahih Jamin. sita Man hadzar rijalun. Ah, sekali lagi Ahriyo. Man hadzar rijalun. Ah, la, ar-rajulu. Man hadza ar-rajulu. Nah, man hadzar rajulu Man hadzar rajulu Naam. huwa dhaifun. Sahih. Nah, jawabannya Man haula'ir rijalu? Sahih. Hum hum Hum, hum. jamak dari dhaif apa? hum hum duyufun hum duyufun nah ingat ingat Aryo ah, penting ini jamaknya iya. sekali lagi Aryo ah, ah, sita sekali lagi nomor tadi man haulai man haulai rijalu nah hum duyufun sahih nah sekali lagi satu lagi nomornya uh, Rio sabah li akun kabirun nah huwa huwa talibun ba Bil Bil jami'atun. Bil jami'ati. Bil jami'ati. Nah. Li ahun hmm. kabirun. Hmm. Akhirnya dikasih garis tadi kan? Antum lihat dikasih garis di bawahnya, dika, berarti dirubah menjadi jamak. Bagaimana jamaknya? Li ikhwatun kabirun. Li ikhwatun kibarun. Kibarun, sahih. Hum tullabun bil jami'atun. Sahih. bil bila? Ya? Bil jami'atu. Bil jami'ati. Bil jami'ati. Nah, antum sepertinya nggak mau dari awal Hario sepertinya akhirnya Baru baru mulai sekarang ini. Baik, yeah. labas. Baik, syukran Hario. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ya jazakallah khair kepada Hario dan kata-kata yang mufrad di sini jamaknya ada di depannya Ustaz ya? Hah? Ada di, di depan, halaman sebelumnya ya. Halaman sebelumnya. Iya. Tinggal dilihat di situ sebenarnya. Nah. Insyaallah semua bagi para pendengar yang ingin mencoba kembali silahkan Anda nah. bisa menghubungi di 8236543 pelajaran yang ke 13 ya, latihan yang kedua. Nah. Saya kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Abdul Aziz di Pasar Bo. Iya, siapa? Bo. Dengan siapa? Pak? Abu Alfi di Pasar Bu. Nah, Abu Alfi. Abu Alfi. Silakan Abu Alfi, rekam samania nomor 8. Samania. Nah. Aina sadiquka? Nah. Zahaba ilal maktaba. Maktabati. Zahaba ilal maktabati. Nah. Aina jamaknya asdiqun aina asdiqauka na'am aina asdiqauka sahih jawabannya zahaba ilal maktabati Zahabu ilal maktabati. Hmm. Afwan. Nah. Zahabu ilal maktabati. Nah, jamil. Ahsanta. Ya. Tis'ah. Wah, tis'ah. Nah. Muhammad Muhammadun lahu lahu banu saghirun. Lahu ibnun lahu ibnun saghirun. Saghirun. Nah. Huwa tabibun fil madrasati. Nah, jawabannya Abu Muhammadun Hafi. Eh, apa itu? Lahu. Lahu. Lahu. Hmm, jamak daripada ibnun? Lahu. Abnaun. Abnaun. Naam. Goro. Hah? Sigarun. Lahu. Gorun. Abnaun sigarun. Naam. Abnaun sigarun. Naam. Huwa labun fil madrasati. Ah, huwanya diganti, Pak. Jangan huwa lagi. Hum tulabun ah. fil madrasati. Mumtaz. Hum tulabun fil Nah, terakhir Pak, asyara. Asyara. Azamiluka mut mustahidun. Naam. Naam. Wa mustahidun. Naam. Jawabannya? uka mustahiduna. Naam. uka. Sekali lagi, Abu Alfi. uka mustahiduna. Mumtaz. Naam hum mujtahiduna. Mujtahiduna. Mujtahiduna. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran Abu Alfi. Jazakallahu khair. Abu Alfi. Baik, Ustaz. Mungkin harus kita ulang kembali dari sini, Ustaz ya. Iya. Pertanyaan jawabannya ini, Ustaz. Iya, sepertinya ah di kita ini Ha? Ah. kita ya, sepertinya begitu karena hmm. banyak tadi para penelpon agak kesulitan. <laughs> nah, nah ya kawan, kita mulai dari nomor satu tadi. Nah. Dari mana, sih? تفضل يا أخي إلهام تفضل يا إلهام من أين حاض الطالب هو من الهند نعم من أين من أين هؤلاء الطلاب hum minal hindi. Nah, ketika abtulabnya berubah, maka isim isyarahnya pun harus berubah. Berubah, bukan hada lagi tapi haulai. Nah, tadi beberapa penelpon eh, terlewat ini nah. Isnan, fadhal ya. mazal mazal ya Ilham, anta ya. Fadal ya Ilham. Istamir. Aina tujaru kabiru أين إيه؟ أين التاجر الكبير؟ Aina tajiru kabiru Wa fi suki في السوق panjang. Wa fi suki نعم Aina tujaru kibaru نعم أين التجار الكبار؟ Aina tujaru kibaru تجار ال Tujarul kibaru نعم Hum fi suki في السوق Hum fi suki جميل أحسنت يا أخي ثلاثة ثلاثة أين المدرس الجديد هو عند المدير نعم أين المدرسون الجدد نعم هم عند المدير هم عند المدير جميل أربعة تفضل يا أربعة أين الطالب الجديد أهو في الفصل أين الطلاب الجدد أهم في الفصل Baik. نعم استمر يا أخي Man hadar rajulu Huwa sh- Huwa duyufun هو إيه نعم coba ulang sekali lagi ya hikmat khamsah ahada talibul ghaniyu sekali lagi ya sih ahada talibu ghaniyun nah la huwa fakirun nah coba jawabannya ahada tulabu agniyau ah ada yang terlewat ah eh, hikmat apa yang terlewat tulab sudah berubah sudah betul isi misyarahnya kata tunjuknya aha ulai aha ulai aha ulai tullabul agniyau Nah, aha ula'it tullabu aghniya'u la hum fuqara'u. Naam, la hum fuqara'u. Naam, sittah. Naam, ya akhi. Man hadha ar-rajulu huwa dhuyufun. Hah? Antum baca jawaban apa soal nih? Huwa soal. Soal, dhaifun idan, bukan dhuyufun. Naam, huwa dhaifun. Naam. Man ha'ula'ir rijalun Ah, sudah ada makan maka jangan jangan tanwin. Sekali lagi. Man haula'ir rajul La, rijal. Nah, sudah betul tadi, akhi. Cuman tadi antum bilang man haula'ir rijalun. Yang betul man haula'ir rijalu. Nah. Man haula'ir rijal? Nah. Huwa hum duyufun. Hum duyufun. Nah. Hum duyufun. Jamil. Nah. Sabah. Tafadhal Li akhun kabirun. هو طالب بالجامعة لي إخوة كبار نعم هم طلاب بالجامعة نعم جميل نعم ثمانية أين صديقك ذهب إلى المكتبة نعم أين أصدقاؤك ذهبوا إلى المكتبة ممتاز أين أصدقاؤك جوابنا ذهبوا إلى المكتبة نعم تسعة Sembilan, tafadhal. Muhammadun. Irfa. Dikeraskan suaranya, akhi. Allahu ibnu sagirun. Ibnun sagirun. Sekali lagi. Muhammadun lahu ibnun sagirun. Mumtaz. Nah. Wa talibun fi madrasati. Nah. Jawabannya? Muhammadun lahu lahu abna lahu nah. abna'u abna'un sigaru أبناء صغار نعم أبناء صغار أو صغار صغار أبناء صغار نعم هم طلاب هم طلاب في إيه؟ صحيح صحيح في ال... في المدرسة صحيح نعم عشرة عشرة أزميلك مجتهد نعم هو مجتهد نعم azumalauka mujtahiduna na'am hum mujtahiduna nah, santai ya warahmatullahi Baik, sepertinya kita cukupkan dulu. Pesan singkat ya. Ah, taib, silakan. Ya, kita angkat beberapa pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat. Taib, Ustaz, apakah perbedaan antara haula dengan ulaika, Ustaz? Nah. Haulai untuk yang dekat, ulaika untuk yang eh, jauh. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas lebih lanjut pada babnya insya Allah. Baik. Dari Abu Ikrimah di Babelan ya. Nah. Bentuk tunggal dari zumala apa ya, Bentuk apa? Tunggal dari zumala. Apa bentuk tunggalnya Ikhwan? Antarakan ke Ikhwan Ikhwan ini. Zamilun. Zamilun. Sudah ada di situ Zamilun. Nah. Pertanyaan kembali dari uh, Abu Abbas di Ciracas. Set, uh, mengapa dalam pertanyaan tadi ma asma uhum dibaca ma asma uhum bukan masa masma'uhum. Tidak, alif alif yang di asma'uhum itu tak, yang tadinya awalnya isim itu di, di mufrad dia alifnya hamzatul wasl. Iya. Ketika jadi jamak dia hamzatul qata, maka harus dibaca. Nah. Baik, Ustaz. Yakfi insyaallah. Kelas? Baik, insyaallah pada pertemuan kita akan, yang akan datang akan kita uh, lanjutkan latihan-latihan, tinggal beberapa latihan. Setelah itu kita masuk bagian ba Allah. Demikian dari saya. Subhanallah hamdik, Shalala ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.